الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك الرجيم رجع 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran taiban mubarakan fi Kama yuhibbu Rabbuna wa yardu Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah Wa ala alihi wa sahbi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Amma ba'du Ikhwatal Islam, azani Allah wa ayyakum para pendengar di raja di manapun Anda menyimak kami dari frekuensi baik 756 kHz ataupun Anda yang menyimak di frekuensi 1476 kHz ataupun Anda yang menyimak di frekuensi 91,1 FM dan kami juga menyapa bagi Anda semua yang menyimak siaran kami melalui radio-radio relay yang merilai siaran di pagi hari ini. Ikhwatal Islam azani Allahu ayakum. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita di pagi hari ini hingga menjelang sore nanti dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Anda semua yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju tempat bekerja Semoga Allah menjaga Anda dan orang-orang yang bersama Anda serta memudahkan urusan Anda dalam pekerjaan. Ikhwatal Islam, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah secara langsung yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafidullah Ta'ala dalam pembahasan tentang fikih Asmail Husna yang merupakan kajian rutin yang beliau bahas dan sampaikan di Radio Roja ini. Dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau dan dalam kesempatan di pagi hari ini beliau akan mengulas mengulas kembali dari semua pembahasan yang telah dibahas oleh beliau dalam pembahasan Asma, Asmaul Husna. Semoga apa yang beliau ulas semuanya dari pembahasan di awal hingga terakhir yang beliau pernah sampaikan menguatkan keilmuan kita, menguatkan keimanan kita. Dan sebelum kita simak bersama kajian di pagi hari ini, kami akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Hayakumullah. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu Ustaz. Bagaimana kabar Ustaz di sana Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Dan kesempatan pagi hari ini kita akan memurajaah Ustaz ya Asmaul Husna yang telah antum bahas di uh, kajian kita Ustaz ya. Insyaallah ya. Nah. Baik para pendengar semuanya, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak kajian beliau di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang bertanya, atau ingin memperdalam materi beliau dalam bentuk pertanyaan, Anda bisa ajukan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543. Nah, untuk selanjutnya kami akan persilakan kepada Ustaz menyampaikan materi di pagi hari ini.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 Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan-kebaikan bagi hambanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan dengan taufiknya untuk bertemu melanjutkan kajian kita di majelis ilmu yang mulia di majelis yang kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis-majelis ilmu yang kita hadapi sebagai sebab untuk kita meraih banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Alhamdulillah seperti biasa kajian rutin kita di hari hari Kamis pagi adalah membahas tentang fikih al-asmaul husna, cara memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, cara untuk memahami segi-segi keindahan nama-namanya dan sifat-sifatnya untuk kita masukkan pengaruh kebaikannya dalam diri kita untuk kemudian melahirkan berbagai macam ibadah-ibadah yang agung dalam kehidupan kita guna kesempurnaan iman. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya merasa perlu kita untuk uh, berhenti sejenak ya. Tidak melanjutkan pembahasan tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang baru, tapi kita ingin murojaah kembali. Kita ingin mengulangi kembali faedah-faedah apa yang sudah sempat kita renungkan dari kajian-kajian yang lalu. Karena ini adalah asal daripada ilmu. Hayatul ilmi mudzakaratuhu kata para ulama, hidupnya ilmu itu dengan diulang-ulang kembali, dengan dipelajari dan dibahas kembali, didiskusikan kembali tidak tidak tergesa-gesa untuk sekedar banyak-banyakan untuk sekedar memenuhi pikiran tetapi faedahnya tidak sampai masuk ke dalam hati kita. Tentu kita semua ingin menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Akan tetapi Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas, petunjuk-petunjuk yang gamblang yang terdapat di dalam hatinya, terdapat di dalam dadanya orang-orang yang beriman. Kita tentu semua ingin menginginkan apa yang sudah kita pelajari, apalagi yang berhubungan dengan sebab terbesar untuk menyempurnakan keimanan kita, memahami keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Fikih tentang ini, kita inginkan ini merubah hidup kita, meningkatkan keimanan kita sedikit demi sedikit. Membuat ibadah kita lebih berarti, membuat doa-doa yang kita ucapkan semakin hidup dan semakin apa ini semakin bernilai untuk lebih berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ingin apa yang sudah kita pelajari dari ilmu hanya sekedar lewat. Kita tidak ingin ditimpa keadaannya seperti orang-orang yang menyimpang dari jalannya para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Seperti keadaannya orang-orang Khawarij yaqra'unal al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui tidak melampaui tenggorokan mereka. Maka alhamdulillah ilmu tentang asma wa sifat keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya telah kita kaji di majelis ini, di pengajian rutin kita ini dan juga dibawakan oleh para ustadz ahlu sunnah yang bermanhaj salaf dengan penjelasan-penjelasan yang masya Allah luar biasa memuaskan bagi kita belum lagi kajian-kajian ilmiah lainnya, kajian tafsir, kajian-kajian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kajian-kajian tentang keimanan yang seharusnya apa ini menjadikan kita berubah, menjadikan kita semakin baik, menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah berkali-kali kita dengarkan penjelasan dari para ulama bahwa ilmu yang bermanfaat itu seperti keterangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala Huwa ma basharul quluba Fayujibu laha sakinata wal khasyata wal tawadu'a Wal ikhbata wal tawadu'a wal inkisar Ilmu yang bermanfaat adalah yang merasuk ke dalam hati Yang tidak cuma sekedar sampai di pikiran Tidak cuma sekedar diucapkan di lisan Tapi merasuk ke dalam hati yang kemudian Melahirkan dalam hati ini perasaan tenang Merasakan kebahagiaan yang sebenarnya ketika mendekatkan diri kepada Allah. Takut kepadanya, semakin tunduk, merendahkan diri, dan selalu merasa kurang di hadapannya. Nah, siapakah di antara kita yang sudah bisa merealisasikan manfaat besar dari ilmu yang agung ini? Ketika kita mendapatkan peringatan-peringatan dalam kajian-kajian kita, apalagi peringatan besar, apalagi sebab besar untuk harusnya melahirkan hal-hal seperti ini dalam diri kita dalam kajian tentang pemahaman nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apalagi waktu kita membahas tentang tafsir Al-Quran. Nah ini semua menjadi renungan bahwa ahlu sunnah itu diistimewakan dengan memahami ilmu bukan cuma sekedar banyak-banyaknya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah memperingatkan dalam satu nasihat yang panjang di akhirnya beliau mengatakan wala yakunu ahadikum akhir surah. Jangan sekali-sekali yang menjadi target salah seorang dari kalian sekedar menyelesaikan surat, sekedar menyelesaikan membaca Al-Qur'an tapi tidak ada yang membekas dalam dirinya. Ini sekedar kita murojaah untuk meninjau kembali sejauh mana kita mengambil manfaat dari ilmu yang besar ini dari kajian yang sangat agung ini tentang keindahan nama-nama Allah. Kalau ini tidak berbekas dalam diri kita terus, apa yang akan berbekas? Kalau ilmu yang dikatakan oleh para ulama ini sebagai ilmu yang paling mulia secara mutlak, tidak memberikan pengaruh dalam kehidupan kita terus, apa yang akan bisa memberi pengaruh bagi kehidupan kita? Kita telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang maha nama-namanya yang maha indah, tapi tidak kita renungkan keindahan tersebut untuk semakin meningkatkan kecintaan kita kepadanya. Kita telah mengenal balasan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, tapi juga kita tidak berusaha untuk lebih mencintai balasannya dibandingkan dunia yang nampak di hadapan kita. Nah, kalau bukan sekarang kita mengambil pelajaran dan peringatan, maka kapan lagi kita akan merubah diri untuk bisa menjadi menjadi lebih baik? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq <coughs> wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun belumkah datang waktunya belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka itu tunduk ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika diingatkan tentang keindahan nama-nama dan sifat-sifatnya dan terhadap kebenaran yang turun kepada mereka dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang yang ahlul kitab yang diberikan kitab sebelum mereka yang ketika berlalu masa yang panjang dalam hidup mereka peringatan disampaikan nasihat di, mereka dengarkan pelajaran-pelajaran juga mereka apa ini disampaikan kepada mereka tapi mereka tidak mendapatkan kebaikan tidak mengambil manfaat dari semua itu maka jadinya ulu qulubuhum hati mereka menjadi beku hati mereka menjadi mati hati mereka menjadi tertutup dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik nah oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah pelajaran bagi kita semua menjadi bahan renungan bagi kita semua bahwa kemuliaan yang Allah berikan kita dengan memahami ilmu adalah kemuliaan yang sangat besar yang harusnya sedikit banyak sudah merubah pikiran kita, merubah gaya hidup kita, merubah pola berpikir kita, merubah uh, apa ini angan-angan kita untuk lebih mengutamakan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih banyak merenungi nilai-nilai keindahan dalam Islam dibandingkan apa-apa yang nampak di hadapan kita berupa perhiasan dunia yang semu yang akan sebentar lagi akan berakhir. Nah, oleh karena itulah di sini saya ingatkan bahwa memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya memiliki athar pengaruh-pengaruh baik, dampak-dampak positif dalam meningkatkan ubudiyah seorang hamba. Ini yang kita ingin renungkan Kajian-kajian yang sudah lalu kita kaji di sini maupun para yang dikaji oleh para ustadz yang lainnya, kita buka kembali. Kita kebaca kembali, kemudian kita berusaha resapi maknanya agar masuk ke dalam hati kita. Saya sudah ingatkan berkali-kali bahwasanya keterangan dari para ulama bahwa e, pada masing-masing dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah dan sifat-sifatnya itu mengandung satu ubudiyah yang khusus, satu atau lebih penghambaan diri yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau seseorang ingin menyempurnakan penghambaan dirinya dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu didapatkan dengan memahami masing-masing dari kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Jadi orang yang sudah belajar tentang akidah asma wa sifat yang dibutuhkan dalam dirinya setelah dia berusaha memohon taufik kepada Allah adalah memasukkan kandungan nama tersebut dalam dirinya. Sehingga waktu dia membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan pemahamannya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia bisa merenungkan lebih. Dia bisa mengambil manfaat yang lebih untuk menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Ini tujuannya kita belajar. Inilah yang namanya ilmu yang bermanfaat manfaat. Inilah cara untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan belajar akidah asma wa sifat merupakan cara yang paling cepat untuk bisa meraih kesempurnaan dalam agama. Oleh karena itu ini yang saya katakan tadi kita perlu murojaah. Kita perlu renungkan kembali, kita perlu membawa nilai-nilai yang sudah kita bahas, sudah kita kaji dalam ilmu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi Pembimbing kita dalam kita melangkah dalam kehidupan kita. Merubah sikap-sikap kita, memperbaiki memperbaiki diri kita. Saya sudah terangkan berkali-kali ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang yang menyebutkan akmalun nasi ubudiyatan al muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang yang beribadah kepadanya dengan semua kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dijangkau oleh pengetahuan manusia. Maka ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah. Kendala terbesar kita kendala terbesar kita setelah kita bisa mengatasi masalah menuntut ilmu alhamdulillah semangat-semangat kita untuk talabul ilmi adalah semangat-semangat yang patut disyukuri yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqamah dalam ilmu Cuma kita masih punya kendala yaitu mengambil manfaat dari ilmu. Merenungkan ilmu. Mentadaburi, menghayati makna daripada Al-Quran. Firman-firman Allah. Sehingga bukan cuma kita menghadiri majelis, menghadiri majelis, menghadiri majelis. Tapi tidak ada yang berbekas dalam diri kita. Selain kita sekedar memenuhi apa ini rak-rak buku kita dengan eh, buku-buku uh, buku -buku catatan-catatan, rekaman-rekaman yang tentu saja ini sangat bermanfaat. Ini jelas merupakan pintu untuk menuntut ilmu, tetapi ada satu lagi di balik semua itu. Merenungkan artinya, meresapi maknanya, membawanya ke dalam diri kita agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu dipelajari untuk merubah ketakwaan kita, bukan untuk sekedar mengumpulkan pengetahuan, sekedar untuk banyak-banyakan uh, apa literatur. Innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu bihi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ilmu itu dipelajari untuk mencapai takwa kepada Allah dan hanyalah ilmu itu dijadikan lebih mulia dibandingkan amal-amal yang lainnya karena dengan ilmu itu seseorang mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka disinilah ayol ikhwatu fillah kita ingin merenungkan kandungan dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang telah kita pelajari. Setiap kita melangkah kita ingat Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang demikian. Apakah langkah kita ini sesuai dengan kandungan nama tadi? Maka ini adalah sebaik-baik cara untuk mengambil petunjuk, untuk mengambil manfaat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita murojaah kembali, alhamdulillah telah kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan misalnya tentang uh, pengampunannya Al-Afu yang Maha Pemaaf. Al-Ghafurur Rahim yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini tentu saja memberikan dampak positif ubudiyah bagi seorang hamba untuk selalu bersandar kepada rahmat, bersandar kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa dari rahmatnya. Tidak berputus asa dari rahmatnya. Jika seseorang hamba itu merasa dirinya banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah, banyak kurang dalam melaksanakan ibadah dan kita mestinya semua merasakan hal itu. Maka kita ingat Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf Maha Pengampun dan Maha Memberi, Maha Penyayang bagi bagi hamba-hambanya. Maka kita segera bersandar kepadanya dengan meminta ampun atas dosa-dosa kita. Berdoa kepadanya untuk disempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Kita ucapkan dalam doa kita, Ya Allah Al-Afu yang Maha Pemaaf, Al-Ghafurur Rahim yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih, Penyayang. Ampunilah dosa-dosaku, sempurnakanlah kekurangan-kekuranganku. Kemudian memahami nama-nama ini juga akan selalu meningkatkan husnudzon, sangkal baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memperlakukan atau menimpakan kepada kita satu hal yang tidak kita sukai, jangan lantas kita berpikiran buruk. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Pengasih. Bahkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala melebihi kasih sayang siapapun <clears throat> yang ada di kalangan makhluknya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap bayi yang masih disusuinya. Jadi kalau kita ditimpa ujian, musibah, satu urusan yang tidak kita tidak sesuai dengan keinginan kita, kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya, apalagi orang-orang yang beriman. <clears throat> Maka kita hadapi semua dengan sangka baik. Allah Subhanahu wa taala menguji saya ini untuk kebaikan saya. Mungkin untuk peringatan atas dosa-dosaku. Mungkin untuk menghapuskan dosa-dosaku. Karena sudah kita ketahui itu hikmah daripada ujian yang tidak perlu kita bahas karena ini pembahasan yang lain. Yang jelas menimbulkan husnudzon yang sudah kita ketahui sangka baik kepada Allah ini termasuk bentuk ubudiyah yang besar termasuk sebab kebaikan besar bagi hamba dalam hadis kursi yang sahih Allah Subhanahu wa taala berfirman ana inda dhanni abdi bi aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hambaku kepadaku maka ini selalu yang dibawa oleh seorang muslim karena dia mengetahui Allah maha luas rahmatnya maka dalam setiap kehidupannya dia selalu bersangka baik kepada Allah kalau ditimpa bencana dia bersabar kalau diberikan nikmat dia bersyukur <clears throat> dalam semua keadaannya dia selalu menghadapinya dengan perasaan gembira perasaan tenang selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini akan menjadikan hidupnya senantiasa berbahagia senantiasa senang karena dia yakin akan senantiasa limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya kepadanya. Ini contoh dan sedikit daripada gambaran pengaruh positif dari mengimani nama-nama tersebut. Lebih daripada itu, orang yang mengetahui Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Ini mau tidak mau akan memaksa hatinya untuk mengakui semua kebaikan dan keutamaan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak manusia yang demikian banyak lalainya. Demikian banyak dalam kurang bersyukurnya kepada Allah. Demikian banyak membalas limpahan nikmat Allah dengan sikap lancang terhadap maksiatnya. Kalaupun mereka beribadah kepada Allah, salat atau yang lainnya, itu pun juga disertai dengan ketidakkhusyuan masih dipengaruhi pikirannya dengan hal-hal dunia. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan berbagai macam nikmat rahmat dan karunia-Nya kepadanya. Apakah tidak pantas kemudian manusia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang paling dicintainya karena semua kebaikan dan keutamaan secara sempurna adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik untuk kebaikan adalah darinya Pengampunan terhadap kekurangan-kekurangan manusia juga adalah darinya. Rahmat dan berbagai macam sebab kebaikan juga adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manfaat yang selalu kita renungkan sewaktu kita menjalankan kehidupan kita dengan mengimani nama-nama tersebut serta kandungan sifat-sifat mulia yang ada padanya. Kemudian pernah kita kaji <clears throat> beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kemahaperkasaannya, kemahakuasaan, kemahakuasaannya, maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang pernah kita kaji Al-Matin yang maha kokoh Al-Qawi yang maha kuat Al-Aziz yang maha perkasa bahkan yang apa ini nama Allah Subhanahu wa taala salah satu di antara nama yang meliputi kandungannya meliputi semua nama-nama dan sifat-sifatnya Ar-Rabb yang maha menguasai, mengatur dan mengurus semua makhluknya. Memahami nama-nama ini akan melahirkan dalam diri seorang yang beriman perasaan untuk selalu merasa mantap ketika bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan takut kepada siapapun dalam berpegang kepada agamanya karena dia bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, Maha Perkasa yang menguasai alam semesta beserta isinya. Mengimani nama-nama ini tidak menjadikan hamba terlalu berlebihan dalam bersandar kepada rahmatnya sehingga dia lalai sehingga dia berbuat dosa dalam keadaan secara berlebihan memahami rahmat Allah, banyak berbuat dosa tapi tidak takut kepada adabnya. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqullaha wa'lamu anna Allah syadidul iqab." Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, maha keras siksaannya. Jadi dia bersandar kepada rahmat, tapi dia juga tahu Allah keras siksaannya. Maka tidak dia ber, apa ini e, bergelimang dalam maksiat terus menerus dalam maksiat, tapi bersandar kepada rahmat Allah yang menunjukkan dia tidak takut kepada azabnya. Maka ini keliru. Maka ini semua diseimbangkan dengan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kemaha perkasaannya bahwa dia mampu mengadab seorang yang berbuat dosa kepadanya, seorang yang apa ini bergelimang dalam maksiat dan tidak mau merubah dirinya menjadi lebih baik. Seseorang yang <clears throat> apa ini meremehkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah memahami nama-nama tersebut. Kemudian yang saya katakan tadi bersandar diri tawakal kepada Allah. Dia memahami la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Maka ini akan menimbulkan perasaan tawakal yang sempurna dalam diri seorang hamba. Membuat dia selalu bersandar kepada Allah dalam semua hal yang saya pernah terangkan. Ini adalah sumber kebaikan yang utama bagi manusia. Kalau dalam kebaikan kita selalu bersandar kepada Allah, dalam keburukan menghindarinya kita juga bersandar kepada Allah, maka ini adalah kunci daripada taufik. Seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan inilah makna doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wala takilni ila nafsi torfata ainin ya Allah janganlah engkau bersandar apa ini <clears throat> menyerahkan menyandarkan diriku kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata kenapa karena hamba mengetahui dirinya lemah dia mengetahui makhluk semuanya lemah cuma Allah Subhanahu wa taala yang sempurna kekuatan dan keperkasaannya Cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu merubah dirinya menjadi lebih baik. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk dimintai pertolongan. Maka orang yang mengimani hal ini dia tidak akan bersandar lagi kepada makhluk. Tidak akan timbul perbuatan syirik bersandar kepada makhluk meskipun itu jin, syaitan, yang menakut-nakuti manusia, maka dia mengetahui makhluk adalah lemah seperti dirinya, cuma Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat dan maha perkasa. Jadi ini akan menimbulkan penyandaran diri yang sempurna dari orang yang beriman sehingga dia tidak takut dalam menegakkan agama Allah karena dia ingat dia bersandar kepada yang maha kuat dan maha perkasa. Dia bersandar kepada zat yang di tangannya lah segala kekuasaan di alam semesta ini. Dia tidak akan takut. Sebaliknya orang yang merasa dirinya lemah dalam beramal soleh <clears throat> kurang, dia tidak putus asa karena dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Allah Subhanahu Wa Taala ala kulli syai'in qadir ber, maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi dalam beribadah dia semangat berpegang teguh tapi tidak menjadikan dia lalai bahwa itu semua adalah karena limpahan nikmat, pertolongan dan kemudahan dari Allah. Ini sudah pernah kita kaji juga. Inilah intinya Islam. Inilah kandungan makna yang terdapat dalam kalimat uh, salah satu ayat di Al-Fatihah yang merupakan inti Al-Fatihah yang merupakan inti Al-Qur'an. karena na'budu wa karena stain. Hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon, kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Subhanallah kata para kata sebagian dari ulama salaf seperti didikuli oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala Al-Fatihah tusirrul Quran wa sirruha hadhil kalimah. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan daripada Al-Quran dan inti kandungan dari Al-Fatihah adalah kalimat ini, ayat ini. Memurnikan penghambaan diri ibadah kepada Allah serta meyakini semua kekuatan pertolongan untuk bisa menegakkan ibadah tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan memahami nama seperti ini pengaruhnya demikian besar terhadap keimanan. <clears throat> Benar-benar menimbulkan kesempurnaan penghambaan diri seorang hamba kepada Allah lahir maupun batin. Kemudian ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah. Contoh ringan lagi memahami nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha mengatur urusan hambanya. Ini saya pernah terangkan kalau kita masih ingat ringkasnya ya. Memahami nama ini ternyata sangat berhubungan dengan kesempurnaan iman. Ridho billahi rabban. Ridho kepada Allah sebagai Rabb. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Zaka ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasakan keledatan iman, kenikmatan iman. Orang yang ridho kepada Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Subhanallah kenikmatan iman artinya kelezatan ketika beribadah. Jadi barang siapa yang ingin menjadikan ibadahnya itu lebih berarti, nikmat waktu dilaksanakan, dia hatinya merasa butuh, tenang ketika berzikir kepada Allah, tidak perlu dipaksa lagi. Barang siapa yang ingin merubah hidupnya menjadi lebih indah, kegiatannya sehari-hari menjadi lebih bermakna, lakukan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Ridho kepada Allah sebagai Rob, kepada Islam sebagai agama dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Apa artinya ridho kepada Allah sebagai Rob? Dan kenapa menjadikan seseorang itu merasakan keledatan iman, kenikmatan iman? Jawabannya orang yang ridho kepada Allah sebagai Rob berarti dia meridhoi dan meyakini semua kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dia meridai dan meyakini Allah sempurna ilmunya, sempurna hikmahnya, menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya, sempurna pilihannya bagi manusia. Maka orang yang seperti ini tidak ada yang diharapkan dalam hidupnya kecuali sesuai dengan pilihan Allah yang ini dilandasi dengan sangka baiknya bahwa pilihan Allah itu yang terbaik bahkan lebih baik daripada pilihannya pilihan pilihannya untuk dirinya sendiri. Nah, orang yang seperti ini tidak akan mengangan-angankan sesuatu selain dari <clears throat> apa yang Allah berikan untuknya. Maka hidupnya menjadi tenang. Apapun yang menimpanya dia akan meyakini itu adalah pilihan terbaik dari Allah. Maka dengan ini hidupnya pun menjadi nikmat. Ridha billahi rabban ridho terhadap segala ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah yang besar dari memahami nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Nah, oleh karena itulah orang-orang yang memiliki perasaan seperti ini maka hidupnya itu akan selalu menjadi indah. Setiap perubahan-perubahan yang dialami dalam kehidupannya tidak akan membuat dirinya kecewa, tidak akan membuat dirinya bersedih hati karena dia yakin ini adalah pilihan Allah. Zat yang maha sempurna pilihannya tentu lebih baik daripada keinginannya sendiri yang serba terbatas pengetahuan dan sifat-sifatnya. Nah, <clears throat> makanya ini yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis Hasan riwayat Tirmidzi, wardo bima sama laka takun agnan nas bima kosamallahu laka takun agnan nas ridholah kamu. Terimalah kamu dengan pemberian yang Allah beri, yang Allah bagikan untukmu bima laka, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling terasa nikmat hidupnya, orang yang paling indah dalam menjalankan kehidupannya. Ini subhanallah, cara untuk menyelesaikan stres yang paling baik. Cara untuk mengatasi problem kehidupan yang paling ampuh. Karena sumber kebahagiaan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin kita mendapatkannya kecuali melalui petunjuknya. Ini contoh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga yang sudah kita bahas dan kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sekarang setelah itu, nama Allah yang lainnya yang berkenaan dengan kesempurnaan ilmunya, kesempurnaan pengawasannya, kesempurna, kesempurnaan persaksiannya seperti nama Allah Al-Alim yang maha mengetahui, <coughs> yang uh, Ar-Rakib yang maha mengawasi, Asyahid yang maha mempersaksikan, <coughs> yang maha mempersaksikan. Ini juga sangat-sangat besar pengaruhnya dalam menyempurnakan penghambaan diri apalagi yang berhubungan dengan ubudiyah batin ya, ubudiyah batinah, pengambaan diri ter yang terdapat dalam batin hati seorang manusia ketika dia merenungi kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan pengetahuannya ini secara secara terperinci. Dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala alimum bidzatis sudur. Maha mengetahui apa yang terdapat dalam hati manusia Hmm. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa-apa yang tersimpan dalam hati manusia. Dia mengetahui perincian ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Pengawasannya, penglihatannya, <clears throat> pendengarannya. Maka dengan ini apa? Akan menimbulkan ubudiyah dalam diri manusia untuk selalu berusaha mengikhlaskan diri dalam beragama. Selalu berusaha menjaga sikap-sikapnya meskipun dia dalam keadaan sendirian. Ittaqillah haitsuma sabda Nabi saw. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini sulit diamalkan kalau orang itu tidak merenungi kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan sempurnanya pengawasannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada suatu pun yang tersembunyi darinya dan semua akan ditampakkan pada hari kiamat nanti. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari kiamat nanti kalian semua akan dihadapkan di hadapan Allah dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Pada hari kiamat nanti bahkan sebagian manusia akan dihadapkan pada kenyataan yang dulu mereka tidak sangka di dunia. Karena mereka kurang merenungkan makna daripada nama-nama Allah yang berhubungan dengan sempurnanya penglihatan, pengawasan dan persaksiannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Nampaklah pada hari kiamat nanti tampaklah di hadapan mereka di hadapan Allah apa yang dulunya tidak mereka perhitungkan. Nauzubillahi min dzalik. Nah ini akan mewariskan ubudiyah apa? Ikhlas. Muraqabatullah selalu merasakan pengawasan dari Allah. Ini akan benar-benar membentuk kepribadian yang selalu lebih <clears throat> mempertimbangkan apa ini pengawasan Allah Subhanahu wa taala daripada semata-mata pengawasan manusia daripada semata-mata pengawasan manusia. Makanya saya pernah sebutkan e, waktu kita mengkaji kajian pembahasan tentang nama Allah apa ini Ar-Raqib ya yang maha mengawasi atau Asy-Syahid yang maha mempersaksikan ucapannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di waktu beliau menyebutkan tentang muraqabatullah beliau mengatakan walihada ka walihada inna muraqabatullahi allati hiya min a'la a'malil qulub hiya ta'abbudu lillahi bi ismihi ar-raqib asy-syahid. Oleh karena itulah kata beliau. Sifat atau kedudukan tinggi dalam Islam yang namanya muraqabatullah selalu merasakan pengawasan dari Allah. Yang ini adalah termasuk amalan hati yang paling utama yang paling tinggi sifat ini adalah ta'abud didapatkan dengan ta'abud beribadah kepada Allah menghambakan diri kepada Allah dengan dua namanya Ar-Raqib dan Asy-Syahid yang maha mengawasi dan maha mempersaksikan jadi subhanallah tingkatan yang sangat tinggi <clears throat> dalam Islam muraqabatullah yang dia ini hakikatnya merupakan tingkatan ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril yang terkenal sebagai tingkatan paling tinggi dalam ihsan antabudallaha ka kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya fa illam takun tarahu fa innahu yara kalau kamu tidak melihatnya maka sungguh Allah melihatmu tingkatan ini ternyata dimudahkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya jika mereka merenungkan kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan kesempurnaan penglihatannya, kesempurnaan pengawasannya, kesempurnaan <clears throat> apa ini persaksiannya atas semua amal-amal perbuatan manusia. Maka oleh karena itulah ini yang akan timbul. Dan ini kendala utama yang kita dapatkan dalam uh, yang menunjukkan kelemahan di iman kita adalah waktu kita di hadapan orang lain kita beramal demikian luar biasa rajinnya. Tapi waktu kita sendiri seperti itu keadaannya karena rasa takut tidak ada dalam hati kita. Makanya sudah pernah tenangkan bahwasanya amal-amal badan manusia, anggota badan itu banyak motivasinya. Lain kalau amalan hati. Amalan makanya oleh karena itu Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu terletak di sini sambil beliau menunjuk ke dalam dada beliau. Nah, untuk bisa memasukkan takwa yang hakiki ke dalam hati sehingga menjadikan kita bisa <clears throat> merasakan pengawasan dan rasa takut kepada Allah dimanapun kita berada adalah dengan memahami petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang besar seperti ini, memahami kandungan dari nama-nama dan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan apa ini yang berhubungan dengan kesempurnaan penglihatan dan pengawasannya. Nah, oleh karena itulah di sini para ulama mengingatkan sewaktu seseorang itu di hadapan orang lain kelihatannya menampakkan diri kebaikan ketika sendirian ternyata dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala naudzubillahi min dzalik salah seorang ulama mengatakan ittaqullaha iyyaka wa ayyakunallahu awwana ahwana nadhirina ilaik berhati-hatilah kamu jangan sampai kamu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pihak yang pandangannya kamu paling-paling kamu remehkan hakikatnya orang yang ketika sendirian, naudzubillah min dalik, dia berbuat keburukan di hadapan orang lain ketika dilihat orang lain dia baik, seolah-olah dia itu paling meremehkan penglihatan dan pengawasan dari Allah. Seolah-olah dia meremehkan apa ini penglihatan dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang lain manusia yang melihatnya atau makhluk dia demikian takut mengagungkannya ketika Allah Subhanahu wa Taala. Ta'ala yang mengawasinya dia tidak peduli, dia tidak merasa takut. Naudzubillahi min dalik yang ini hakikatnya adalah meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengagungkannya dengan pengagungan yang sebenarnya. Jadi ini nama Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, Maha <clears throat> uh, menyaksikan, Maha mengetahui ternyata juga menimbulkan dampak ubudiah yang demikian besar dalam dalam kehidupan manusia. Kemudian contoh lain dari nama-nama yang telah kita kaji yang sangat perlu kita untuk uh, apa ini resapi kandungannya dalam diri kita, kita praktekkan maknanya dalam kehidupan kita misalnya nama Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita kaji diantaranya uh, eh, Al-Ghani yang maha kaya. Yang maha sempurna kekayaannya. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya sedangkan kalian wahai manusia fakir, miskin dan butuh secara zat. Ini juga akan menghasilkan satu bentuk ubudiyah yang besar bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling pantas untuk dicintai dalam semua segi. Betapa tidak semua kebaikan, nikmat, limpahan rahmat, pengampunan, kasih sayang, sebab-sebab untuk berbuat kebaikan dilimpahkan kepada hambanya bersamaan dengan itu Allah tidak butuh kepada ibadah tersebut karena kekayaannya sempurna sifat-sifatnya maha sempurna dan tidak butuh sama sedikit sama sekali terhadap terhadap hamba dan terhadap amalan-amalan perbuatan mereka ini menjadikan hamba itu apa semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala dan semakin mengetahui bahwa dirinya itu butuh kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Allah tidak butuh kepada amal mereka. Makanya saya pernah isyaratkan dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, <clears throat> "Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dhalika fi mulki syai'ah. Seandainya orang yang paling pertama hidup sampai paling terakhir di antara kalian wahai manusia semua dalam keadaan setakwa-takwanya orang semuanya baik semuanya taat kepada Allah hal itu tidak menambah sedikit pun dari kemuliaanku sebaliknya kalau semuanya buruk semuanya maksiat itu pun tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala jadi Allah tidak butuh kepada hambanya tidak butuh kepada amal mereka inilah yang menunjukkan maha sempurnanya kekayaan Allah dan inilah yang menunjukkan hendaknya kita <clears throat> benar-benar apa ini e, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua kebaikan yang kita lakukan karena Allah lakukan semua itu semata-mata karena rahmat dan kasih sayangnya karena ingin menurunkan kebaikan kepada hamba-hambanya dalam keadaan dia tidak butuh sedikit pun balasan dari mereka ini menimbulkan ubudiah yang sangat besar menimbulkan seorang hamba itu dalam dirinya perasaan tahu diri untuk mengakui kelemahan dirinya, kebutuhan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan semua itu adalah di, apa ini disertai dengan <clears throat> sifatnya yang maha sempurna dalam hal kekayaannya dan ketidakbutuhannya kepada manusia. Saya ringkas karena waktu satu lagi. Uh, <clears throat> kemudian nama Allah yang lain yang pernah kita kaji yang juga sangat kita butuhkan untuk kita renungkan kembali kandungannya yaitu namanya Al-Fattah Maha pembuka pintu-pintu kebaikan Subhanallah ini juga menambah optimisnya orang-orang yang melihat dirinya banyak kekurangan, kelemahan dalam beribadah, banyak hal-hal yang belum mampu untuk dilakukan. Karena kita dapati banyak manusia yang sudah mengetahui kebenaran tapi karena udur tertentu, kelemahan dirinya, kurang kuat dalam tekadnya dia belum bisa meninggalkan perbuatan maksiat atau belum bisa menyempurnakan satu kewajibannya. Maka mintalah kepada Allah berdoa kepadanya dengan namanya Al-Fattah. Maha pembuka pintu-pintu kebaikan. Maha pembuka rahmat bagi manusia. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala Jika Allah Subhanahu wa taala telah membuka rahmatnya kepada manusia, maka tidak ada yang mampu untuk menghalanginya minta kepada Allah, berdoa disertai dengan usaha, disertai dengan <clears throat> eh, apa ini bersandar, berani melakukan keputusan yang benar karena kita bersandar kepada Zat yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Maka jangan putus asa. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu merubah diri kita menjadi lebih baik dengan uh, rahmat yang dibukakannya kepada kita, kebaikan yang <clears throat> diberikannya kepada kita sebagaimana Allah mampu membuka hati para ulama terdahulu, orang-orang yang soleh sebelum kita. Membuka hati para nabi dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik sebelum sebelum kita. Nah, oleh karena itu ini satu nama yang sangat agung sekali hendaknya kita benar-benar manfaatkan kita ah, <clears throat> ucapkan dalam doa-doa kita kita renungkan kandungannya kita amalkan dalam kehidupan kita untuk banyak memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam diri kita maka ini Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. <clears throat> Contoh-contoh pengamalan terhadap kandungan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sempurna sekedar murojaah dan mengulang kembali apa yang kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Masih banyak yang belum saya sebutkan tapi ini semua sekedar mengingatkan saja seperti nama Allah Al-Jamil yang Maha Indah ya, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Indah dan Maha <clears throat> baik dari semua nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan dan perbuatan-perbuatannya dan zatnya. Yang ini <clears throat> ah, apa ini akan <clears throat> menimbulkan ubudiyah bagi manusia untuk ya seperti yang saya katakan tadi mencintai Allah Subhanahu wa taala karena fitrah fitrah jiwa manusia akan selalu mencintai keindahan, mencintai kebaikan dan semua keindahan dan kebaikan yang sempurna ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah ini sekedar mengulangi sekali lagi dan sebaik-baik ilmu yang menghidupkan ilmu adalah mudzakaratuhu jika diulang-ulang dan dipelajari kembali maka oleh karena itulah kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapatkan dalam kajian-kajian kita itu banyak yang perlu kita baca dan pelajari kembali yang perlu kita resapi kembali maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufiknya kepada kita untuk mengambil kebaikan-kebaikan manfaatan dari ilmu yang telah kita pelajari dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengambil manfaat dari pemahaman terhadap nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agamanya. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Minta maaf atas segala kekurangan. Saya cukupkan sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, Jazakallah khairan atas materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini Dalam rangka murajaah materi-materi sebelumnya yang telah Antum sampaikan dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan selanjutnya Ustaz kita akan ajak para pendengar semua untuk bersoal jawab dari pembahasan yang telah Antum sampaikan Ustaz. Dan untuk yang pertama dari pesan, dari pesan singkat terlebih dahulu Dari pendengar kita di Radio Asuna sunnah Ustaz Melalui Radio Asuna, Beliau bertanya Ustaz apakah kiat-kiat agar kita tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat dan nama-namanya Kadang kita hampir-hampir lupa dengan amalan dengan sifat-sifat Allah tersebut. Kadang bila kita ditimpa satu cobaan, kita lupa dan hampir frustasi menyesali perbuatan kita. Mohon Ustaz memberikan penjelasan mengenai hal tersebut Ustaz. Ya, tawadhu merendahkan diri di hadapan Allah selalu merasa ke, diri kekurangan selalu merasa diri uh, kurang dalam mensyukuri nikmatnya ini adalah saya sudah terangkan dalam beberapa kajian adalah salah satu uh, pengaruh positif besar dari ilmu yang bermanfaat bahkan dengan sifat inilah seseorang akan diberikan banyak kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat mungkin dalam kajian saya pernah bahas tentang ucapannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala waktu menjelaskan kenapa Sayyidul Istighfar yang kita baca pagi dan sore salah satu zikir penghulunya istighfar itu memiliki keutamaan yang demikian besar karena padanya terkandung kalimat ini Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi Ya Allah Aku mengakui kepadamu akan besarnya semua limpahan nikmat yang kamu berikan dan aku mengakui akan <clears throat> kekurangan diriku, mengakui dosa-dosaku. <clears throat> Dua kalimat ini kata beliau berisi penghambaan diri yang besar dari seorang hamba kepada Allah karena dia mengakui besarnya limpahan nikmat Allah dan mengakui kekurangan-kekurangan dirinya. Kalau kita mau merenungkan nikmat yang demikian besar, berbagai macam nikmat secara umum yang juga diberikan kepada orang kafir saja kita dapatkan juga nikmat Islam apalagi nikmat mengikuti sunnah nikmat tolabul ilmi sekian banyak yang ini satu saja diantaranya banyak orang-orang yang tidak mendapatkannya. Kemudian sudah demikian banyak nikmat tersebut tapi kita tidak membalasnya dengan maksimal. Setelah itu ketika kita ditimpa musibah atau mendapatkan sedikit masalah kita langsung marah-marah. Uring-uringan. Langsung bersangka buruk kepada Allah. Na'udzubillah min dalik. Padahal di balik semua itu terdapat hikmah yang besar. Kalaupun seandainya Allah subhanahu wa ta'ala misalnya menimpahkan sedikit dari musibah tersebut kepada kita. Bukan dengan hikmah-hikmah yang agung seperti yang kita ketahui dalam hikmah musibah. Pengampunan dosa-dosa, peringatan bagi manusia, menyempurnakan penghambaan diri mereka. Banyak sekali yang juga saya sudah sering terangkan dalam kajian. Kalaupun tanpa ada tujuan ini, Bukankah itu cuma pantas? Bukankah itu sangat sedikit? Makanya Allah menyebutkan ujian dalam Al-Quran sudah kita ketahui dengan kata-kata syai' yang menunjukkan ujian ini sangat sedikit. Tidak ada artinya. Walanabluwannakum bisyai'in minal ju'i wal khauf. Dan kami akan menguji kalian wahai manusia dengan sedikit dari kelaparan dan ketakutan. Jadi cuma sedikit dibandingkan dengan besarnya nikmat Allah dibandingkan dengan besarnya pahala yang kita akan dapatkan kalau kita bersabar. Seandainya kalau tanpa tujuan ini maka bukankah itu pantas? Nah, bagaimana kalau ternyata musibah itu tujuannya untuk kebaikan manusia sendiri? Untuk penghapusan dosa-dosa mereka. Mamin musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukatin yushakuha. Kata Nabi SAW. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa manusia kecuali Allah jadikan itu sebagai penghapus dosa-dosanya sampai pun duri yang menusuknya. Musibah tujuannya adalah untuk <clears throat> peringatan bagi hamba-hambanya, liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu la'allahum yarji'un agar Allah menjadikan merasakan akibat dari perbuatan mereka agar mereka mau kembali kepada kebenaran. Musibah untuk menyempurnakan penghambaan diri seorang hamba agar dia teruji ibadahnya dalam keadaan susah maupun senang karena banyak manusia yang mampu beribadah ketika dia senang sesuai dengan keinginannya tapi dalam keadaan musibah dalam keadaan sulit apa ini sangat sedikit yang mampu melakukannya dengan musibah akan teruji banyak hikmahnya jadi dengan hal seperti ini manusia akan selalu merendahkan diri kepada Allah bersangka baik kepadanya bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah kataba kitabatan wa huwa indahu fawqal arshi inna rahmati sabakat ghadabi. Allah subhanahu wa ta'ala menulis sebuah kitab di atas arsnya. Di sisinya di atas arsnya. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Nah perasaan atau memahami hal, -hal seperti ini dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ini adalah sebab yang paling utama juga. Akan menimbulkan dalam diri kita selalu perasaan tawadu. Merendahkan diri sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kita ini ternyata banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak hak melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah dengan sikap-sikap buruk tersebut yang yang ini menunjukkan bahwasanya demikian besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita balas dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan dan dosa. Nah, Bang nah, Ustaz, jazakallah khairan. Dan selanjutnya kita akan angkat dari pendengar kita melalui telepon dari Bapak Abdul Wahid di Jakarta. Silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertama ini uhibbuka kafillah Apakah ladhi barakallahu Pertanyaan Ustaz, uh, Anda mau menanyakan Apakah mempelajari tiga macam tauhid itu termasuk bagian dari ilmu ma'rifatullah? Kemudian begini Ustaz, apa perbedaan yang sangat fundamental ya antara ma'rifatullahnya ahlu sunnah dengan ma'rifatullahnya ahlu sufi? Kemudian apakah benar bahwa awaludin itu ma'rifatullah? Ya, demikian Ustaz. Iya, terima kasih Bapak. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikum barakallah. Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala eh, menjaga Bapak ini dan kita semua dalam kebaikan ya. Uh, <clears throat> pertanyaan yang sangat bermanfaat. Uh, pertama, masalah memahami tauhid yang tiga. Memahami tauhid yang ketiga sudah kita ketahui ini adalah perkara yang dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah dan dikedepankan dibandingkan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Maka ini jelas dan pasti merupakan perkara yang akan menimbulkan ma'rifatullah yang besar dalam ya, bahkan ini yang paling utama. Kalau orang sudah salah paham dalam memahami tauhid ini, tauhid yang tiga macam ini, salah memahaminya atau memahaminya dengan dengan hal yang tidak sesuai dengan petunjuk para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak sesuai dengan manhaj salaf maka bisa dipastikan semua agamanya akan rusak karena ini adalah landasan Islam ini adalah landasan Islam saya sudah pernah terangkan bahwasanya eh, Allah subhanahu wa taala menyebutkan dalam dua ayat Al-Quran keterikatan antara dua tauhid ini antara apa ini tauhid apa ini ketiga macam tauhid ini yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ini adalah tujuan penciptaan alam semesta beserta isinya dan merupakan landasan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam uh, surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar manusia bisa beribadah kepadaku, kecuali agar mereka bisa beribadah kepadaku semata-mata. Kemudian akhir dari surat At-Talaq Allahul الذي khalaqa sab'a samawati wa الأرض ardi mithlahunna الأمر amru bainahunna lita'lamu anna على ala kulli قدير qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli ilma. Dialah Allah yang menciptakan langit langit tujuh lapis dan bumi juga seperti itu yang kemudian keputusan Allah turun di antara keduanya langit-langit dan bumi tujuannya agar kalian mengetahui memahami wahai manusia tentang sifat Allah bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Penggabungan dari dua ayat ini menunjukkan kesimpulan bahwa ibadah kepada Allah yang merupakan tujuan penciptaan alam semesta beserta isinya tidak akan dicapai kecuali dengan mengenal kesempurnaan nama-nama Allah dan ke apa ini keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Yang ini menggambarkan ketiga macam jenis tauhid tadi yang ini juga menggambarkan kepada kita bahwa inilah perkara yang paling penting dalam agama. Makanya kalau saya jawab pertanyaan ketiga tadi, bahwasanya ma'rifatullah itu adalah awaluddin, maka jawabannya benar. Ma'rifatullah dengan cara yang benar tapi. Dia adalah yang pertama dipelajari dalam agama, yang selalu menyertai kita dalam beragama, di tengah-tengah agama, dan dia adalah di akhir daripada agama. Orang yang meninggal dunia di atas tauhid, maka itu adalah jelas kebaikan. Sudah kita ketahui bahkan itu adalah ciri-ciri orang yang uh, mati syahid apa yang mati dalam keadaan baik husnul khotimah dan kita diperintahkan lakinu mautakum la ilaha illallah dalam hadis riwayat Imam Muslim talkinlah tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid jadi mengenal Allah adalah awalnya agama pertengahan dan di akhir dan selalu menyertai agama manusia itu pertanyaan yang ketiga saya jawab sekaligus pertanyaan yang kedua <clears throat> perbedaan yang mendasar antara ma'rifatullah ahlu sunnah dengan orang-orang tasawuf. Maka jawabannya perbedaannya sangat jauh. Seperti jauhnya antara langit dan bumi. Bahkan antara langit dengan dasar lautan yang paling dalam. Bagaimana segi perbedaannya? Jelas ahlu sunnah wal jamaah melandasi ma'rifatullah dengan pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu karena ahlu sunnah meyakini yang paling mengetahui tentang Allah adalah dia sendiri. Tidak mungkin manusia bisa memikirkan tentang Allah dengan akal dan perasaan, dengan pikiran semata-mata. Sedangkan sesuatu yang ada dalam diri manusia yang goib tidak kelihatan padahal ini makhluk ada pada diri manusia manusia manusia tidak mengetahuinya tidak bisa menggambarkannya apalagi Allah Subhanahu wa taala manusia punya pengetahuan dan punya ilmu sekarang bisakah kita gambarkan ilmu itu bentuknya bagaimana segitiga segi empat warnanya apa tidak ada yang tahu manusia punya ruh tidak ada yang bisa mengetahui ruh itu bagaimana bentuknya warnanya apa ini gaib padahal dekat dengan manusia apalagi Allah Subhanahu wa taala yang tentu dialah yang lebih mengetahui kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sampai-sampai hamba Allah yang paling mengenalnya, yang paling bertakwa yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa apa ini menggambarkan secara apa ini tidak bisa membatasi semua sifat-sifat yang pantas bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang pantas bagi kesempurnaannya. Beliau bersabda la uhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik Ya Allah, aku tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan bagimu, karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Jadi kalau Nabi SAW tidak mampu untuk membatasi kesempurnaan sifat-sifat Allah, apalagi manusia. Ini menunjukkan kepada kita akal manusia tidak akan mampu memahami dengan benar apa-apa yang pantas bagi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang ahli tasawuf, kita ketahui mereka apa ini? Memahami ma'rifatullah lewat mimpi dan perasaan. Tidak berdalil. Lewat hikayat-hikayat, cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga di antara mereka ada yang memahami eh, ma'rifatullah dengan mimpi. Dia mimpi bertemu Allah, kemudian dia gambarkan dengan sifat-sifat yang sangat tidak layak. Yang ini semua adalah eh, apa ini ma'rifat apa ini eh, bukanlah mengenal Allah tapi mengenal syaitan tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas sangat berbeda karena mereka tidak bersandar kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Nah, Jazakallah khairan dan mungkin satu pertanyaan terakhir kita di perjumpaan pagi hari ini Ustaz dari pesan singkat satu pertanyaan yang mau untuk disampaikan ke antum Zat, tentang satu persoalan yang dialami oleh pendengar kita di mana dalam mimpinya dia digoda dalam satu mimpinya dengan mimpi yang diartikan oleh orang tuanya maknanya adalah uh, satu hal yang buruk saat sehingga kemudian membuat dia menjadi gelisah dan ketakutan. Mohon Ustaz memberikan nasihat kepadanya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, uh, pertama, alhamdulillah, mimpi itu adalah uh, dialami oleh banyak manusia, dan mimpi tidaklah dijadikan sebagai sesuatu yang ditakutkan oleh manusia karena kita ketahui Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sandarannya orang-orang yang beriman, dialah yang maha kuat dan maha perkasa di tangannya lah segala segala kebaikan. Maka kalau kita selalu bersandar kepadanya maka tidak ada suatu pun di dunia ini yang akan bisa membahayakan dan mencelakakan kita. Adapun mimpi harusnya eh, memang kaedahnya atau petunjuk Islam dalam menghadapinya. Kalau ada mimpi yang baik kita ceritakan, kalau ada yang buruk harusnya jangan kita ceritakan kepada siapapun agar keburukannya tidak sampai kepada kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kebaikan darinya maka selesai karena di tangannya lah segala segala kebaikan. Maka uh, orang yang beriman yang mengetahui bahwasanya segala kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan tidak akan terjadi kecuali dengan izinnya, harusnya menjadikan dia semata-mata menyandarkan kehidupannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersandar kepada hal-hal yang seperti ini. Kayak mimpi yang ditakwilkan dengan orang lain sebagai keburukan, siapa yang yang mengetahui bahwasanya hal tersebut akan mendatangkan keburukan? Kita tidak mengetahuinya. Itu cuma penakwilan yang bisa benar bisa salah. Kenapa kita harus takut? Kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini pasti di tangannya segala kebaikan. Kita yakini secara pasti tidak akan mungkin terjadi keburukan di muka bumi kecuali dengan eh, izinnya. Itu pun dengan hikmah-hikmah yang bersama kita akan akan tenang. Harusnya yang kita lakukan saat ini yang dilakukan oleh si penanya ini saat ini adalah berdoa kepada Allah. Minta untuk dihindarkan keburukan Apakah Allah Subhanahu wa taala mampu menghindarkan keburukan kepada kita? Jawabannya dia Maha mampu. Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Adapun mimpi kita belum tentu. Memang tadi kesalahannya harusnya mimpi-mimpi buruk jangan diceritakan agar keburukannya tidak uh, apa ini tidak menjadikan kita kalut pikiran kita. Jangan diceritakan disembunyikan selesai berlindung kepada Allah maka tidak akan membahayakan insya Allah. Maka yang seperti ini dihindarkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya, mintalah kebaikan-kebaikan dari dari sisinya kemudian tidak usah terpengaruh dengan pentakwilan-pentakwilan mimpi yang tidak didasari dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendatangkan kebaikan bagi bagi kehidupan kita. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas semua uh, jawaban yang telah antum berikan dan juga materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan kajian pagi hari Ustaz. Mungkin ada yang ingin Antum sampaikan untuk para pendengar silakan Ustaz. Ya, ya, saya cuma sekedar ingin mengulangi kepada ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah bahwasanya kajian-kajian yang pernah kita uh, hadiri, yang telah, telah kita tulis, kita dengarkan, hendaknya kita merojak kembali, kita renungkan kembali agar benar-benar memberi manfaat kepada kita. Dan saya ulangi tadi ucapannya ulama yang mengatakan hayatul ilmi mudzakaratuhu, ilmu itu hidup dengan semakin diulangi ilmu itu semakin bermanfaat dengan semakin dipelajari, dipelajari kembali. Demikianlah saya cukupkan sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Nah, jazakallah dan setelah ini kami akan putus hubungan dengan antum set. Terima kasih banyak atas kesempatan waktu yang telah antum berikan set dan insyaallah kita ketemu lagi pada pekan yang akan datang set ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah para pendengar semua satu kajian yang telah kita simak bersama yang telah disampaikan oleh Al Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidullah taala dalam pembahasan fikih Asmaul Husna akan tapi pada kesempatan pagi hari ini beliau memerojah kembali apa yang telah kita simak bersama dari nama-nama Allah yang telah beliau sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya dan nantikan kembali kajian beliau pada hari Kamis yang akan datang pada pukul 6 kurang lebih hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam pembahasan fikih Asmaul Husna yang akan melanjutkan dari nama-nama Allah lainnya yang mengandung faedah yang sangat besar bagi kita dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar semuanya, kami mohon maaf apabila dalam penyajian acara ini masih terdapat banyak kekurangan dan juga karena banyaknya pertanyaan yang, yang Anda ajukan belum sempat kami sampaikan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anda bisa sampaikan kepada para pengisi lainnya yang mengisi di Radio Roja ini para asatid ataupun pada kesempatan yang mendatang. Demikianlah para pendengar semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan kami billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja كيلو للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة